Idroj sisipan dalam matan. Idroj dalam matan terjadi jika salah seorang perawi memasukkan ucapannya ke dalam matan hadis tanpa adanya penjelasan. Hal ini ia lakukan dalam rangka menafsirkan hadis tersebut, menarik kesimpulan hukum tertentu atau bertujuan untuk menjelaskan hikmah tertentu yang terkandung dalam hadis tersebut. Tempat idroj. Idroj bisa terjadi di awal, tengah, atau di akhir suatu hadis. Contoh idroj di awal hadis adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. asbiqul wudu'a wailun lil aqabi minan nar. Sempurnakalah wudu kecelakaan di neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak sempurna membasuh tumit-tumitnya. Lafab asbihul wudu'a sempurnakan wudu merupakan mudraj atau sisipan yang merupakan perkataan Abu Hurairah. Hal ini dijelaskan oleh riwayat Al-Bukhari yang juga bersumber dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata, asbiqul wudu'a fa inna abal qasimi sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar sempurnakanlah wudu karena Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kecelakaan di neraka bagi orang-orang yang tidak sempurna membasuh tumit-tumitnya. Contoh idroj di tengah hadis adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya disebutkan wa kana yakhlu bi ghari hira'in fatanah hasad fat nasu fihi wa huwa ta'abbudu al-layaliya dawatil adadi saat itu beliau menyendiri dan merenung di Gua Hiro. Itu beliau beribadah selama bermalam-malam yang dapat dihitung. Perkataan wahuwa budu yaitu beliau beribadah adalah mudraj dari perkataan Az-Zuhri. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Al-Bukhari juga dari jalurnya dengan lafat wakana yalhaku bigori hiroin fayatahan hira'in fayatahannatsu fihi fatahan nusu at ta'abudu al-layaliya zawatil adadi. Saat itu beliau mendiri dan merenung di Gua Hiro. Dia berkata, at nus, yaitu beribadah selama bermalam-malam yang dapat dihitung. Contoh idroj di akhir hadis adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati urran muhajjalina min asaril wudu'i faman istata'a minkum an yutila urratahu falyaf'al Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak dalam keadaan wajah dan kakinya bercahaya karena bekas wudhunya. Karena itu, barang siapa di antara kalian mampu memanjangkan cahayanya, hendaklah ia melakukannya. Lafat famanistato aminkum la gurratahu falyaf'al adalah mudrajai dari perkataan Abu Hurairah. Dalam hal ini, Nu'aim bin Al-Mujmar bersendiri meriwayatkan lafaz tersebut dari Abu Hurairah. Disebutkan dalam Musnad Ahmad bahwa Nu'aim bin Al-Mujmar berkata, Aku tidak mengetahui lafat famanis tato aminkum ayyutila hurratahu falyaf'al. Karena itu barang siapa di antara kalian mampu memanjangkan cahayanya, hendaklah ia melakukannya. Berasal dari sabda Nabi Shallallahu Wasallam atau dari ucapan Abu Hurairah. Para ahli hadis telah menjelaskan bahwa kalimat tersebut adalah mudraj dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tidak mungkin lafaz tersebut berasal dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Penentuan lafaz hadis sebagai idraj. Sebuah lafaz hadis tidak dapat difonis sebagai idraj sisipan kecuali terhadap, terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut. Baik dalil yang berasal dari perkataan perawi ucapan salah seorang imam yang telah diakui kredibilitasnya dalam bidang hadis atau lafaz tersebut termasuk perkataan mudraj yang jika diteliti mustahil Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkannya.